Wa khairun min wujudihi ala ghairihi. Maka ini yang diciptakan oleh Allah sekarang ini lebih baik dari yang lainnya. Lebih sempurna daripada yang lainnya. Ini masih membantah atau mengomentari orang-orang yang membicarakan kenapa kok harus begini, kenapa harus begitu. Maka diterangkan bahwasanya pengadaan alam ini dalam bentuk yang sekarang kita lihat dan pengaturannya seperti yang sekarang kita lihat itu adalah yang paling sempurna. Yang paling sempurna daripada yang lain wa ma fihi dan apa yang ada dalamnya dari kejelekan-kejelekan fahuwa idhafiyun nisbiyun maka kejelekan tersebut nisbi dan idhafi bukan zati perlu dibedakan antara keduanya kalau zati memang zatnya jelek tetapi kalau idhafi artinya dibandingkan atau dikaitkan dengan sesuatu jelek tapi dikaitkan dengan yang lain baik. Tidak ada yang syarrun mutlak, nggak ada. Ciptaan Allah semuanya dari satu sisi kelihatan jelek, dari sisi lain ada hikmahnya, ada baiknya. Itu maksudnya idhafi nisbi. Apa maknanya idhafi nisbi? Qala bin nisbati ila ba'dil asya. Kalau dilihat dinisbatkan kepada sebagian perkara dikatakan syar duna ba'd, tanpa yang lainnya. Walaysa syarran mutlaqan. Dia bukan kejelekan mutlak. Misalnya Allah takdirkan rumah si fulan kebakaran. Wah, itu kejelekan yang terjadi. Ya bagi orang itu kejelekan. Bagi yang lainnya belum tentu. Mungkin ini ada hikmah, ini ada hikmah itu segala macam. Bahkan buat orang itu bisa jadi itu adalah ujian atau mengambil kembali apa yang pernah dia ambil secara haram. Misalnya dia pernah korupsi sekian miliar. Maka yang terbakar itu adalah yang Allah ambil kembali. Dan menghukum orang tadi. Dengan apa yang dia ambil. Dari sisi itu, baik. Itu maksudnya. Jadi semua yang jelek, yang ada di dunia dan di alam ini, bukan jelek secara mutlak. Tetapi dia jelek dari satu sisi, jika dilihat kepada orang tertentu. Tetapi di balik itu ternyata semuanya ada hikmah. Kalau walaysa syarran mutlaqan. Yang seperti itu dikatakan nisbiyun idhafi. Bihaitsu yakunu adamuhu khairan min wujudihi min kulli wajhin. Maka jangan kemudian dianggap syarran mutlaqan di mana kalau tidak ada kamu anggap lebih baik daripada keberadaannya dari segala sisinya. Tidak. Tidak mungkin. Kalau nggak ada hikmah di balik itu, untuk apa Allah ciptakan? Untuk apa Allah takdirkan? Seperti orang yang berkata, mengapa syaitan harus diciptakan? Padahal jahat, mengganggu, menggoda, begini dan begitu, pembangkang. Bukan Allah tidak tahu kalau dia akan membangkang. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan menciptakan syaitan dalam keadaan tahu dia akan membangkang. Lihikmatin. Karena satu hikmah tidak mungkin syarron mutlakan. Kalau syarron mutlakan, kemudian dikatakan sebaiknya nggak diciptakan daripada diciptakan, maka itu tidak mungkin. Apa yang diciptakan oleh Allah ini semuanya, ada satu sisi yang baik yang Allah kehendaki. Sebagaimana syaitan diciptakan untuk ujian bagi manusia dan godaan bagi manusia. Sehingga ada ujian, ada imtihan, ada jihad, ada perjuangan, ada istiqomah, ada segala macam berkait dengan itu syaitan. Kalau saja tidak ada syaitan, nggak ada ujian, nggak ada imtihan, nggak ada perjuangan, nggak ada jihad, nggak ada yang disebut istiqomah karena semua sama, tidak ada yang menggodanya. Barakallahu fiikum. Sehingga dikatakan tidak mungkin ada di alam yang diciptakan oleh Allah yang syarran mutlakan, yang jelek dari segala sisinya secara mutlak. Di mana kalau tidak ada lebih baik daripada ada min kulli wajh dari segala sisi. Tidak mungkin. Bal wujuduhu khairun min adamih. Bahkan semua yang kamu anggap jelek mungkin keberadaannya lebih baik daripada ketidakadaannya. Wujuduhu khairun min adamih. Keberadaannya lebih baik daripada tidak ada. Qala wa hadha ma'na qawlihi dan inilah mana ucapan biyadihil khair di tangan Allah lah kebaikan <clears throat> dan juga kalimat berikutnya wasyar laisa ilai kejelekan bukan kepadamu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan sesuatu yang kejelekan bukan karena Allah menghendaki kejelekan tapi Allah menghendaki hikmah di balik itu untuk mereka untuk mereka adanya singa, ular yang ganas, segala macam. Allah menghendaki kebaikan di balik itu. Yang kalian tidak tahu. Yang kalian tidak tahu. <clears throat> Sehingga ketika keseimbangan alam ini diganggu oleh beberapa manusia, terjadilah berbagai macam musibah, bencana. Jumlah populasi binatang tertentu jadi lebih banyak. Kenapa? Karena nggak ada ular atau karena ularnya di dihabiskan oleh manusia. Kerugian ini bagi siapa? Bagi manusia juga. Apakah itu takdir yang baik? Dari satu sisi ujian buat mereka. Mengapa kalian mengganggu keseimbangan alam? Ini barakallahu fikum. Semua yang Allah ciptakan seimbang. <clears throat> Fa inna Allah Ta'ala awjada yakni anna syarral mahdha alladhi adamahu khair min wujudihi laisa mawjudan fi mulkihi Makna wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tidak kepadamu ya Allah. Maknanya kejelekan yang murni. <clears throat> Yang kalau dia tidak ada, lebih baik daripada ada. Itu nggak ada. Pada kerajaanmu ya Allah, enggak ada. Fa'inna Allah Ta'ala awjada khalqihi ala ma taqtadihi hikmatuhu wa adluh. Karena Allah menciptakan semua makhluk-makhluknya sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Wa khassa qauman min khalqihi bil fadl. Dan Allah khususkan bagi kaum tertentu dengan keutamaan. Wa taraka akharina minhum fil adl dan meninggalkan yang lainnya karena keadilan. Lima lahu fi dzalika al hikmatil balighah. Karena Allah menghendaki padanya hikmah yang sangat tinggi. Kenapa yang ini diberi kemuliaan? Kenapa yang ini diberi kejelekan? Kenapa yang ini diberikan kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan? Yang ini selalu rugi, sengsara, ila akhirih. Itu semua taktadihi hikmah. Ada hikmah yang Allah ketahui. Yang kita seringkali nggak tahu. Kenapa? Maka cukup kita imani. Pasti ada hikmah. Kul syih fi salih. Semua ada kebaikannya. Wahada fihi nazar. Tetapi di sini ada perkara yang perlu diluruskan. Wa huwa yukhalifu ma fi hadzal hadis min anna jami'al khalqi law kanu ala sifati akmal khalqihi min al birri wat taqwa min al birri wat taqwa lam yazid dalika mulkuhu syai'a. Tetapi untuk dikatakan ini sebagai tafsir hadis yang kemarin, kalimat ini benar. Tetapi untuk dikatakan ini adalah tafsir dari hadis yang kemarin kalau seluruh jin dan manusia menjadi orang yang paling takwa, Allah tidak bertambah kekuasaannya sedikit pun. Kalaupun sebaliknya, seluruh jin dan manusia dari awal sampai akhirnya mereka berbuat sejelek-jelek makhluk menjadi sejelek-jelek perkara atau sefajir-fajir makhluk Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Tafsirnya Ditafsirkan seperti ini, maksudnya yang sudah ada sekarang sudah simak, sudah cukup. Bukan ke sana larinya. hadza fihi nawar. Wa huwa yukhalif ma fil hadis min anna jami'al khalqi law kanu ala sifati akmali khalqihi al birri wa taqwa lam yazid dalika fi mulkihi syai'a. Karena menyelisih apa yang ada dalam hadis ini bahwa seluruh makhluk kalau mereka ala sifati akmal dalam keadaan memiliki sifat yang paling sempurna dari kebaikan dan ketakwaan lam yazid dalika mulkuhu syai'a maka tidak bertambah sedikit pun kekuasaan Allah SWT karena Allah sudah maha kuasa itu maknanya dan Allah tidak butuh pada makhluknya itu maknanya wala qadra janaha ba'udah tidak bertambah walaupun seukuran sayap nyamuk sedikit pun walau kanu ala sifatin anqasa atau anqasi khalqih min al-fujur walaupun seluruh makhluk menjadi sekurang-kurangnya amal mereka atau menjadi sejelek-jelek orang min al-fajir dan al-fujjar lam yanqus dzalika fi mulkihi syai'an enggak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun fadalla ala anna mulkahu kamilun ala ayyi wajhin kana la yazad wa la yakmil bit ta'ah maknanya bahwa kerajaan Allah ini semua makhluk-makhluknya ini adalah dalam keadaan bagaimanapun tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. La syai' tidak ada apa-apanya. Wala yukmil bitta'at dan tidak bertambah sempurna karena ketaatan makhluk. Karena Allah tidak butuh pada makhluk. Wala yanqus bil ma'asi, tidak pula berkurang kekuasaan Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan wala yu'athir fihi syai dan tidak berpengaruh. Kalian semua jadi kafir, Allah tidak bertambah kekuasaannya. Kalian semua Allah tidak berkurang kekuasaannya. Kalian semua jadi mukmin yang paling bertakwa, Allah tidak bertambah kekuasaannya. Itu berkait dengan masalah Allah Ghani, Maha Kaya. Tidak ditafsirkan seperti yang tadi. Tadi dalam pembicaraan lain iya. Itu membahas tentang sifat Allah ahkamul hakimin Allah maha memiliki hikmah. Maka semua yang ditakdirkan, semua yang diciptakan, ada hikmah di balik itu. Kalaupun Allah ciptakan makhluk-makhluk yang mungkin dipandangan sebagian orang jelek, itu pun pasti ada hikmah yang baik di balik itu. Bahkan Allah ciptakan syaitan karena hikmah yang Allah kehendaki. Yang hikmah itu tetap baik. Maka itulah sifat Allah wasyarr laisa ilaih. Kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Karena engkau menciptakan karena hikmah, bukan karena ingin kejelekan. Wa fi kalam dalilun ala anna al-asla fit taqwa wal fujur huwal qalbu. Pembahasan berikutnya. Maka dalam ucapan ini ada dalil, ada bukti bahwa dasar dari ketakwaan dan kefajiran, ketakwaan dan kejelekan, dasarnya al-asl itu adalah al-qalb, hati. Faida barral qalbu wattaqa barratil jawarih. Kalau hatinya baik, bertakwa, maka seluruh anggota badannya, al-jawarih, akan ikut baik. Wa'idha fajaral qalbu, kalau hatinya jelek, fajaratil jawarih, maka anggota badannya ikut berbuat fujur. Kama qala Nabi sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, at-taqwa hahuna At-taqwa hahuna sambil menunjuk ke dadanya. Asyara ila sadri mengisyaratkan ke dadanya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Tetapi walaupun takwa itu di sini akan berpengaruh pada anggota badannya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Qauluhu kemudian kembali pada hadis, ya ibadi Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku. Kalau orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian. Berdiri di tempat yang tinggi. Kemudian semuanya meminta kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Dan aku berikan kepadanya semua apa yang dia minta. Sebesar apapun ma naqsa dzalika mimma indi. Enggak akan berkurang sedikit pun dari apa yang aku miliki. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian mau meminta emas ya, segede gedung apa, silakan. Allah beri seluruhnya. Enggak ada yang kekurangan, semua diberi, Allah enggak berkurang sedikit pun kekayaannya. Qala mana naqsa kami mimma indi itu tidak mengurangi apa yang aku miliki illa kamayan yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr kecuali seukuran berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum dalamnya dan diangkat kembali ini laut kalau masukkan jarum diangkat kembali jarum itu apakah laut itu berkurang bisa dikatakan tidak berkurang sama sekali karena yang nempel di jarum ini sangat sangat sangat kecilnya, nggak nggak ada bandingnya dengan lautan yang demikian luasnya. Maka demikianlah kekayaan Allah Taala. Walaupun kalian seluruhnya manusia dan jinnya meminta pada Allah Taala berdoa dan Allah kabulkan seluruhnya, Allah nggak berkurang kekayaannya. Al muradu bihada yang dimaukan dengan itu. Dikru kamali qudratihi subhanah. Hadis ini menggambarkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekayaannya wa kamal mulkihi dan sempurnanya kerajaannya wa anna mulkahu wa khazainahu la tanfad dan bahwasanya kerajaannya dan perbendaharaannya khazain dari khizana khizana adalah tempat penyimpanan harta la tanfad tidak pernah berakhir perbendaharaannya tidak pernah habis wala tanqusu bil dan tidak berkurang dengan memberi. Nabi Sulaiman berdoa pada Allah Ta'ala. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Padahal doanya minta kerajaan yang tidak pernah ada sebelumnya kerajaan seperti itu dan gak akan ada setelahnya. Ini besar sekali yang diminta dan dikabulkan oleh Allah Taala. Tidak ada seorang penguasa pun seperti Nabi Sulaiman yang bukan hanya menguasai manusia, juga menguasai jin, menguasai binatang, berbicara pada hewan. Sampai-sampai beliau berkeinginan untuk mengatur ikan di lautan. Ini meminta pada Allah Ta'ala kalau aku akan mengatur semua ya termasuk yang di <clears throat> lautan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pada dia betapa susahnya, betapa beratnya. Ikhwan ibn a'azakumullah bukan tidak dikasih, tapi Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada Nabi Sulaiman. Ikhwan ibn din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pun tidak menjadikan Sulaiman sombong. Sulaiman berkata, "Hada min fadli Rabbi." liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah fadilah pemberian dari Rabbku untuk menguji aku. Apakah aku syukur atau kufur? tidak ragu untuk meminta sebesar-besarnya kepada Allah karena yakin Allah Maha Kaya. Karena yakin Allah Subhanahu wa taala Maha memberi dan kekayaannya, pemberiannya tidak akan pernah habis. Wabidzalika hassa lil khalqi ala su'alihi wa inzali hawaijihim bihi. Oleh karena itu, Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menganjurkan, menyuruh untuk kita minta. Wa inzal hawaijihim dan menurunkan semua hajatnya kepada Allah. Aku punya hajat ini, kak punya hajat itu sebagaimana dua kitab sahih An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW qal bahwa Nabi bersabda yadullahi mal'a tangan Allah penuh la tughiduha nafaqatun tidak akan terkurangi dengan pemberian apapun sahaul lailu wan nahar murah maksudnya maha memberi malam dan siang. Di malam dan siang. Afaraitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal arda fa innahu lam yaghib ma fi yaminih. Tahu kalian apa yang sudah Allah berikan kepada makhluk-makhluknya di langit dan di bumi sejak awal diciptakan sampai hari ini? Itu pun tidak berkurang dari apa yang ada di tangannya tidak berkurang dari apa yang ada di tangan kanannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya anjuran agar kalian minta pada Allah Taala karena Allah Maha Pemurah dan Maha Kaya. Makhluk ada yang pemurah tetapi karena tidak kaya habis. Baru kaya sedikit, bakhil tidak pemurah. Juga nggak memberi. Kekayaan Allah memiliki seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah memiliki sekian yang tak terhingga. Dan ketika ada yang memberi, Allah maha pemurah. Mujibus sa'ilin. Mengabulkan setiap orang yang meminta. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku beri, kata Allah. Siapa yang bertanya tentang aku, tidak salah ibadi anni, fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i, kata Allah. Aku akan mengabulkan doanya semua orang yang berdoa. Faistajibu, faistajibu li, wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka beristijabah, menyambut ajakan Allah Ta'ala. Wal yu'minu bi, hendaklah beriman kepadaku. Ikhwani fiddina azakumullah. Dalam sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta dalam sahih Muslim dikatakan ya Allah dikatakan siapa yang berdoa salah seorang kalian kepada Allah jangan berkata ya Allah ampunilah aku kalau kau suka walakin liya'zimal mas'alah tetapi hendaklah meminta dengan sungguh-sungguh Waalaikumsalam warahmatullahi Wal yu'adzim raghbah hendaklah memperbesar keinginan. Fa innallaha la yata'azamuhu syai' karena Allah tidak ada yang besar di hadapannya. Karena Allah tidak ada yang besar di dalam pandangan Allah, di dalam bandingkan dengan Allah nggak ada yang lebih besar. Dan Allah tidak menganggap besar apapun, semuanya kecil falyata'azam wal yu'azzim mas'alatahu. Hendaklah memperbesar permintaannya. Jangan satu. Minta yang banyak. Khalid bin Azafullah minta ikhfirli ufran kathira. Warhamni rahmatan wasi'ah. Rahmatan kathira. Minta rahmat yang banyak. Minta fadilah yang banyak minta rezeki yang banyak, minta keselamatan yang banyak. Jangan sedikit. Ya Allah, aku minta satu aja. Jangan. Minta surga. Ada orang yang berkata seperti Abu Nuwas. Ida sahad nisbah, kalau benar nisbahnya kepada beliau. Ya Allah, aku gak pantas di surga. Tapi aku gak kuat neraka. Sudah belum-belum sudah mengatakan aku nggak pantas di surga. Ada lagi orang kita bersama kita di zaman kita, tapi di masa lalu, di masa kemarin-kemarin sebelum kita kenal sunnah. Ya Allah, aku pengen surga hatta di terasnya, di belakangnya. Itu kita anggap waktu itu wajar. Ternyata disalahkan oleh para ulama. Karena ada hadis yang menyatakan siapa yang yas'alul jannah fal yas'alil firdaus. Siapa yang minta surga, minta surga firdaus. Jangan minta di terasnya, jangan minta di belakangnya. Ya Allah, kalau pintu sebelum tutup kemudian aku bisa masuk paling belakang, tidak apa-apa. Loh kok sedikit sekali mintanya. Kalau ditakdirkan seperti itu kita terima. Tapi bukan itu. Ini mau kifu doa. Kalau mau kifu doa, minta setinggi-tingginya. Fal al mas'alah. Ini rawahu Muslim sahih. Hendaklah perbesar permintaanmu karena di hadapan Allah nggak ada yang besar. Semua kecil bagi Allah taala. Qalat fal yu'azzim raghbah dan memperbesar keinginan. Apa memperbesar keinginan? Jangan seperti tadi Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku kalau kau kehendaki. Jangan. Tapi seperti Nabi Adam dan Hawa alaihi salam ketika menyatakan fa in lam taghfirli wa tarhamni lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau engkau tidak ampuni aku, kalau engkau tidak maafkan aku, aku akan jadi orang yang merugi. Ini yu'adzimul mas'alah wa yu'adzimur raghbah bahwa keinginannya sangat besar. Jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Ini barakallahu fikum menunjukkan kalau dia sangat-sangat butuh kepada Allah dan sangat ingin dikabulkan oleh Allah dan sangat meminta. Falyulihha ilhahan hendaklah yuleh. Yuleh itu merengek. Ya Allah minta, ya Allah, ya Allah, aku minta, ya Allah tolong, ya Allah, aku begini, aku sengsara. Kalau engkau nggak bantu aku, aku akan begini. Kalau engkau nggak kabulkan, aku akan sengsara. Ila akhirnya. Itu ya'adzim al-mas'alah. Atau ya'adzim al-ragbah. Fa'inna Allah la yata'adhamuhu syaih. Qala Abu Sa'idin al-Khudri, Ida da'autum Allah. Kalau kalian berdoa pada Allah, farfa'u fil mas'alah angkatlah setinggi-tingginya permintaanmu. Fa indahu la yanfadu syai. Karena apa yang di sisi Allah gak akan berkurang, gak akan habis. Wa idza da'awtum fa'zimu fa inna Allah la mustakrah lahu. Karena sesungguhnya jika kalian berdoa bersungguh-sungguhlah karena Allah tidak akan ada sedikit pun apa yang Allah tidak suka. Artinya kalau engkau meminta Terus kebanyakan susah Allah tidak suka. Gak mungkin. Karena Allah maha kaya. Jangan digambarkan seperti manusia. Karena ada yang seperti itu. Pakai kias-kias batil. Berkata kalau kita sering-sering meminta pada Allah. Allah gak suka sama kita. Lihat coba orang tua. Kita minta dikasih. Dua kali dikasih. Kalau terus-terusan minta marah. Ya itu manusia. Allah tidak seperti itu. Semakin banyak engkau meminta. Semakin Allah cinta. Mengapa? Berarti hambaku tahu kalau aku maha kaya. Berarti hambaku tahu kalau aku maha pemurah, maha pemberi, maha mengabulkan doa. Itu akidah yang lurus. Maka semakin lurus akidahnya Allah suka kepadanya. Maka jangan dikiaskan dengan kias-kias batil. Walaupun orang kaya sekaya-kayanya, kalau kamu minta terus-menerus, ya lama-lama marah juga. Allah juga begitu, tidak sama. Laisa kamislihi syai'un Wahuwa samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun, maka jangan dikiaskan. Ida da'autumullah farfa'u fil mas'alah. Kalau kalian berdoa pada Allah, angkatlah permintaanmu setinggi-tingginya. Fa inna ma 'indallahi la yanfad syai' karena apa yang di sisi Allah enggak akan berkurang sedikit pun, enggak akan habis. Wa idza da'awtum fa'zimu, maka kalau berdoa pada Allah bersungguh-sungguhlah meminta. Fa Allah la mustakrah lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak tidak suka dengan permintaan-permintaan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada saja atau hanya saja ada permintaan yang sifatnya zalim. Maka itu yang ada pembahasan di kalangan para ulama. Artinya bukan urusan saya meminta sesuatu, bukan. Tetapi urusannya dengan si fulan. Jangan kasih hidayah. Nah, ini yang susah. Ini yang bukan masalah Allah tidak suka dia minta, bukan. Karena berkait dengan orang lain dan berkait dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Bahkan jangankan kita Rasulullah SAW. Doa kunut nazilah menyebut nama si fulan si fulan si fulan. Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulan. Disebutkan nama-namanya laknat fulan dan fulan. Maknanya laknat dijauhkan dari rahmat. Allah kasih pelajaran. Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam untuk kita semua juga. Ayat itu, <clears throat> laisalaka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan mengadab mereka atau Allah akan mengampuni mereka? Subhanallah, tiga orang ini masuk Islam semua. Maka Unut Nazila itu pada waktu tertentu berhenti. Ketika turun ayat itu berhenti. Tidak lagi berlanjut. Unut Kemudian disunahkan adalah secara umum saja, tidak takyin si fulan dan si fulan. Ya Allah hancurkan orang kafir, e, bikinlah mereka porak-poranda, bikin hancurkan mereka seperti itu. Tidak menyatakan fulan wa fulan wa fulan. Karena Allah swt sudah memiliki catatan siapa yang diberi hidayah dan siapa yang tidak, maka Allah katakan itu urusanku. Laisalah kaminal amris syaih Maka permintaan-permintaan yang tidak mengandung kezaliman atau tidak mengandung dosa Allah sudah menjanjikan akan dikabulkan. <clears throat> Contoh kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Padahal sudah diberi oleh Allah janji bahwa aku akan selamatkan engkau dan keluargamu. Ternyata anaknya tidak selamat. Wahai anakku naiklah. Ya bunayyir kam ma'ana. Wahai anakku naiklah ke perahu bersama kami. <clears throat> dikatakan oleh anak tadi, aku akan ke gunung itu. Yang akan menyelamatkan aku. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung itu yang akan menyelamatkan aku dari air. Kata Nabi Nuh, La asimal yaum. Hari ini nggak ada keselamatan kecuali dari Allah Ta'ala. Naiklah, tak mau. Maka terpisahlah bapak dengan anak ini dengan gelombang. wakana kana minal mughraqin. Maka anak tadi termasuk yang tenggelam. Nabi Nuh berkata kepada Allah SWT, Wahai Rabbku, inna bni min ahli wa ka, wa inna wa'adakal haqq. Ya Allah, anakku kan termasuk keluargaku dan janjimu pasti benar. Ternyata Allah katakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya itu bukan keluargamu karena amalannya tidak saleh. Wala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Dan jangan meminta kepadaku apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Ini dalil atau ini adalah hujjah. Bahwa ada permintaan yang Allah SWT menganggap bahwa itu bukan suatu permintaan. Mengapa? Karena engkau meminta sesuatu tanpa ilmu. Bahwa ini Allah sudah takdirkan kafir, bagaimana mau diselamatkan? Allah sudah putuskan tentang orang kafir akan dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah dan akan begini akan begitu sudah ada ketentuannya. Alaihi salam dan ini semua barakallahu fikum contoh-contoh doa-doa yang seperti itu. Adapun permintaan untuk dirimu di dunia dan di akhirat, Allah menjanjikan akan mengabulkan doa-doa kalian. Qala dikatakan wa fi ba'dil atharil Israiliyah. Ada beberapa kisah-kisah Israiliyah. Yaqulullahu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, ayu amalu ghairi lisyada'id wa syada'id biyadi wa anal hayyul qayyum apakah mereka berharap atau apakah diharapkan selain aku padahal aku eh, padahal syada'id kesusahan-kesusahan itu biadi di tanganku Wa anal hayyul qayyum dan aku maha hidup dan berdiri sendiri. Wa yurja ghairi apakah diharapkan selain aku? Wa yutraqu babuhu bil bakarat dan diketuk pintunya di waktu-waktu dini hari pagi sebelum fajar atau namanya bakarat biadi mafatihul khazain di tanganku lah kunci-kunci perbendaharaan. Wababi maftuhun liman da'ani. Dan pintuku terbuka selalu. Bagi siapa yang mau meminta aku. Man dhaladhi ammalani lana, lana ibatin faqata'atu bihi. Siapa yang berharap kepadaku lina ibatin karena satu perkara. Maka aku akan putuskan untuknya. Awaman dzalladzi rajani li'azimin. Atau siapa yang berharap kepadaku karena sesuatu yang besar? Faqata'tu raja'ahu. Awaman dzalladzi taraqa babi falam aftah lahu. Siapa yang berharap kepadaku dengan harapan besar kemudian aku putuskan harapannya? Siapa pula yang mengetuk pintuku kemudian tidak aku bukakan pintunya? Siapa? Ana ghayatul amali. Aku adalah puncaknya harapan. Fakaifa tanqati'ul amali duni? Bagaimana mungkin akan terputus harapan-harapan dari selain aku? Abakhilun ana fayubakhiluni abdi? Apakah aku bakhil kepada hamba-hambaku? Kemudian hambaku bakhil kepada aku? Alaysa dunya wal akhirah wal karam wal fadl kulluhu li? Bukankah dunia dan akhirat? Pemberian dan fadilah. Semuanya adalah dariku. Fama yamna'al mu'ammalina an yu'ammiluni. Maka apa yang menghalangi orang-orang yang berharap untuk berharap kepadaku? Apa yang menghalangi mereka untuk berharap kepadaku? Lau jama'tu ahla samawati wal ardi thumma a'taitu kulla wahidin minhum ma a'taitu jami'. Kalau seluruhnya berkumpul, penduduk langit dan penduduk bumi, kemudian aku beri semua setiap masing-masing dari mereka, aku berikan seluruhnya. Wa balagtu kullu wahidin minhum amalahu dan aku berikan harapan mereka seluruhnya. Lam yanqusu dzalika min mulki, tidak akan berkurang karena itu kerajaanku adwa dzarratin walaupun sebiji darah. Kaifa yanqusu mulkun ana qayyimuh. Bagaimana akan berkurang satu kerajaan sedangkan akulah yang mengaturnya. Faya bu'san lil qanitin. Maka sungguh kejelekan bagi para qanitin. Pakai ta qanitin. Sebab akan berbeda jauh kalau pakai tak. Qanit Pakai ta artinya beribadah terus menerus. Kalau qanit putus asa. Kalau pakai ta. Yang pakai ta seperti dalam ayat Allah Taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman." Yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang kunut dengan tak di tengah malam dengan berdiri dan sujud mengharapkan rahmat Allah dan takut dari adabnya. Apakah sama orang yang berilmu ini dengan orang yang tidak berilmu? Pujian bagi orang yang qanit. Tetapi kunut dengan to adalah keputus asaan. Yang Allah Subhanahu wa taala mencercanya dalam Al-Qur'an, "Wa man yaqnut min rahmati rabbih illa Siapa yang qunut, putus asa dari rahmat Allah, maka tidak lain kecuali orang yang sesat. Maka dikatakan di sini Faya bu'san lil qanitina min rahmati. Maka sungguh celaka. Orang yang putus asa dari rahmatku. Waya bu'san liman asani. Dan sungguh celaka orang yang bermaksiat kepadaku. Watawassaba ala maharimi. Yang menerkam, mengambil semua yang haram-haram. Baik, ini barakallahu fikum. Ucapan Rasulullah SAW tadi hadis atau dalam hadis yang sedang dibahas lawa anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kalau seluruh kalian manusia dan jinnya dari awal pertama sampai akhir kalian meminta atau naik ke tempat yang tinggi meminta dengan permintaannya masing-masing kemudian Allah kabulkan seluruhnya tidak berkurang kekuasaan Allah kekayaan Allah sedikit pun ini ternyata pembahasannya hendaklah kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta. Kamu sakit minta pada Allah. Kamu fakir minta pada Allah. Kamu gagal minta pada Allah. Ini masalah dunia. Lebih-lebih lagi akhirat. Minta keselamatan dari api neraka, selamat dari azab, dimudahkan hisabnya. Minta masuk ke dalam jannatul firdaus, minta yang setinggi-tingginya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu fawaid dari ucapan Rasulullah SAW, Ya ibadi. Hadis kursi. Ucapan Allah diucapkan oleh Nabi. Allah berfirman, Ya ibadi, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Qamu ala sa'idin wahid. Wasa'aluni, minta kepadaku. Wa ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Aku berikan semua permintaan mereka. Ma'yan kusmin mulki syai'a. Gak akan berkurang kekuasaanku sedikit pun. Selanjutnya, disebutkan lam yanqus dzalika mimma indi. Disebutkan dengan lafaz tidak akan berkurang yang it, seperti itu dari apa yang aku miliki kecuali seperti berkurangnya kalau jarum dimasukkan ke laut. Tahqiq Lianna ma indahu la yanqus battah Maknanya karena apa yang di sisi Allah tidak akan berkurang sedikit pun Kama qala ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan habis. Sedangkan apa yang di sisi Allah baqin yabqa. Tidak akan habis. Fa innal bahra idza ghumisa fihi ibratun. Karena laut jika dimasukkan ke dalamnya jarum, thumma ukhrijat, kemudian dikeluarkan, lam yanqus minal bahri bidzalika syai. Lautan itu tidak berkurang sedikit pun. Wa kadzalika law furida anna an syariba minhu usfurun. misalnya bahkan kalaupun seekor burung meminum air tersebut, air laut. Fa innahu la yanqusul bahru albatta. Lautan itu enggak berkurang sedikit pun dengan apa yang diambil oleh burung tadi. Walihada darabal Khadr li Musa alaihi assalam hadzal mathal fi nisbati ilmihima إلى علم الله عز وجل. Oleh karena itu, Nabi Khidir memberikan permisalan kepada Nabi Musa alaihi salam, semoga memberikan salam kepada keduanya. Dengan permisalan tersebut, tentang ilmu mereka dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rahul Bukhari wa Muslim. Wa hadha li anna al-bahra la yazalu tamudduhu miyahu dunya wa anharuha al-jariyah. Ini maksudnya isyarat kepada ayat dalam surat Al-Kahfi ketika dikatakan kalau laut ini semua jadi tintanya dan pena dan pohon seluruhnya jadi penanya untuk menuliskan ilmu Allah ya, bahkan ditambah lagi dengan sepertinya bersamanya, nggak akan habis ilmu Allah. Di ayat lain disebutkan sab'atu abhurin, bahkan dengan tujuh lautan sebagai tintanya. Untuk menuliskan ilmu Allah. Maka tidak akan, bahkan akan habis lautan tadi, ilmu Allah dalam keadaan belum habis tertulis. Ikhwanibiddin, a'azakumullah, itu semua menunjukkan ilmu Allah yang sangat luas dan tidak berkurang. Qala li'annahu yamudduhu ma huwa azyad mimma ukhidha minhu. Wa hakadha ta'amul jannah wa ma fiha. Demikian pula makanan di surga. Tidak akan habis. Fa innahu la yanfad. Kama qala ta'ala wa fakihatin kathirah. la muqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan buah-buahan yang sangat banyak. Tidak pernah terhenti. Dan gak pernah terhalang. Gak pernah habis nggak pernah terhenti, nggak pernah terhalang. Buah-buahan di dunia ada musimnya. Kalau habis musimnya, habis buah tersebut. Tunggu sampai Allah takdirkan kembali berbuah. Tetapi buah-buahan dalam jannah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tidak akan terputus, nggak akan berhenti, dan nggak akan terhalang oleh apapun. Kalau Waqad innahu kullama nuzi'at thamaratun ada makanaha mithluha. Bahkan diriwayatkan, setiap dipetik yang dipetik ini tetap tapi yang di pohon tadi tumbuh kembali gantinya di tempat yang sama. Waqad innahu annahu kullama nuzi'at thamaratun setiap dipetik satu buah ada makanaha mithluha maka muncul kembali buah yang sama di tempat yang sama tersebut. Waruwiya mislaha dan diriwayatkan pula yang seperti itu. Fahiyala tanqusu abadan berarti nggak akan berkurang selama lamanya. Wa yasad lidzalika qaulun Nabi sallallahu fi khutbatil kusuh. Demikian pula ada syahid, ada saksi atau ada pendukung dari ucapan Nabi SAW dalam khutbah di hari gerhana. Qala wa uritul jannah Fatanawaltu minha unqudan. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Diperlihatkan kepada aku surga. Kalau uh, aku mengambil satu ungkut, satu ungkut, satu apa anggur isinya banyak satu apa satu satu renteng aku ambil satu ungkut, satu renteng apa eh, anggur tadi kalau aku ambil dan aku berikan pada manusia di dunia ini, maka niscaya manusia akan memakannya sampai habis dunia. Belum habis itu. Unkudnya. Hadisnya sahih, akharajahu. Dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Min hadis Ibn Abbas, dari hadis Ibn Abbas. Wa kharrajahu Imam Ahmad min hadis Jabir. Walafduhu disebutkan pula oleh Imam Ahmad dalam hadis Jabir walau ataitukum kalau aku bawakan untuk kalian la akala minhu man baina sama'i wal ard niscaya akan memakannya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi la yanqusunahu syai'a dan enggak akan berkurang sedikit pun wa hakadha lahmut tayri demikian pula daging burung yang disebutkan dalam surga alladhi yakuluhu ahlul jannah yang akan menjadi makanan penduduk surga. Yastakhlif wa ya'ud kama kana hayyan la yanqusu minhu syai'a. Dia akan kembali dan hidup lagi seperti sedia kala. Wa qad rawa hadza 'anil Nabi. Diriwayatkan demikian dari Nabi SAW min wujuhin dari beberapa riwayat dari beberapa sisi wa fiha dha'fin. Tetapi ada kelemahan-kelemahan. Tetapi banyak riwayat-riwayatnya. Demikian dikatakan oleh Ka'ab. Wa ruwiya an Abi Umama Al-Bahili. Demikian pula diriwayatkan dari Abi Umama Al-Bahili. Qala Abu Umama, wa kadhalika syarabu. Demikian pula minuman-minumannya. Yashrabu hatta yantahi nafsu atau nafasuh. Akan minum terus nggak akan habis sampai habis nafasnya. Thumma ya'udu makanahu. Kemudian kembali ke tempat semula. Dan penuh kembali minuman tersebut. Waruya ba'dul ulama salihin diriwayatkan oleh beberapa ulama yang saleh ba'da mautihi bimuddatin fil manam. Setelah kematiannya beberapa saat di dalam tidurnya. Ma akaltu mundu tukum illa ba'da farkhin. Aku tidak makan apapun sejak aku berpisah dengan kalian kecuali beberapa anak ayam kecil. Ama alimtum anna ta'amal jannah la yanfad? Tahukah kalian bahwa makanan surga tidak akan habis? Di selama sekian lama dia tidak makan apapun kecuali anak ayam kecil ya, dalam surga. Ama alimtum anna ta'amal jannah la yanfat? Tahukah kalian bahwa makanan surga tidak akan habis? Ala kulli hal. Mimpi tidak jadi hujah. Mimpi tidak jadi hujah. Tetapi biasanya mimpi-mimpi orang soleh dibawakan oleh para ulama ketika isinya sama dengan dalil. Bahwa makanan surga tidak akan habis memang. Kalau bertentangan, niscaya mereka akan lebih memilih hujah daripada mimpi. Manamat tidak jadi hujah. Waqad bayyana fil hadis alladhi kharrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Diterangkan pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah tentang as-sabab alladhi li ajlihi la yanqus ma 'inda Allah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah tentang sebab yang karenanya tidak berkurang apa yang di sisi Allah dengan pemberian-pemberian. Dzalika bi anni jawadun wajidun majid. Af'alu ma urid Atai kalamun wa azabi kalamun. Innama amri li syai'in idza aradtu an aqula lahu kun fayakun. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Allah berfirman. Yang demikian, kenapa enggak berkurang? Yang demikian karena aku maha pemberi dan aku maha mendapatkan. Majid maha mulia. Siapa yang yarisul arda wa man 'alaiha? Siapa yang akhirnya mewarisi semua apa yang di dunia ini? Allah juga. Artinya nggak lepas dari kepemilikan Allah Taala. Barakallahu fikum. Itu makna atau sebab kenapa dikatakan tidak akan habis, nggak akan berkurang sedikit pun. Karena kalian milik Allah. Allah berikan pada kalian nggak akan lepas dari Allah Taala ambil semuanya, tidak berkurang kekuasaan Allah, kekayaan Allah sedikit pun. Ana jawadun, aku maha memberi. Wajidun dan maha mendapatkan. Majidun, maha mulia. Af'alu ma urid, aku melakukan apapun yang aku kehendaki. Atai, pemberianku hanya ucapan. Adabku hanya ucapan. Innama amri, sesungguhnya urusanku hanya ucapan. Kun, jadilah, maka jadilah dia. Ya, nggak mungkin akan habis. Karena Allah tidak katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Kun jadilah maka jadilah dia. Apakah akan berkurang? Enggak akan berkurang. Dan itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Innama amruhu ida arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata, jadilah, maka jadilah dia. Demikian pula dalam surat An-Nahl, tadi dalam surat Yasin. Dalam surat An-Nahl juga disebutkan, Innama qawluna li syai'in ida aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ucapan kami atas sesuatu kalau kami kehendaki, kami hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Maka jangan ragu-ragu. Mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Minta akhirat, minta dunia, silakan. Memintalah pada Allah Taala hatta syis'ah idan qata' sampai tali sendalmu putus pun mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. نطفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك